فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kajian kita Masih dalam pembahasan kitab Tauhid tentang bab larangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan. Kuburannya orang-orang yang soleh. Telah disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau melaknat perbuatan-perbuatan mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala menyebutkan kembali tentang dalil-dalil larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan-kuburan orang-orang yang soleh. Wali Muslim dalam riwayat riwayat Muslim An Jundub عن جبد عن جد بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا ولكنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أميائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك Ikhwani bidin rahiman wa rahimakumullah. Sahabat Jundub bin Abdullah bin Sinan Al-Bajali radhiyallahu anhu Beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inni abra Inni abra'u ilallah An yakuna li minkum khalilun Aku menyatakan Kesetiaanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya aku tidak akan Menjadikan kekasih di dalam hatiku selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalila sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam juga sebagai kekasihnya. Wala kuntum mutakhidan min ummati khalila. Kalau seandainya aku boleh menjadikan dari umatku kekasih orang pilihan yang cintanya memenuhi hatiku latakhattu Abu Bakrin khalila. Niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih setiaku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masadida. Ketahuilah wahai umatku, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu dari kalangan Yahudi dan Nasara kanu yattakhiduna kubur anbiya'ihim masajida mereka selalu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid ala fala tattakhidu al-qubur masajida maka dari itu janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid fa inni anhakum an dhalik karena sesungguhnya aku melarang Mengharamkan dari yang demikian Ikhwani fidin rahiman rahimakumullah Di dalam Hadis yang telah kita sebutkan Memberikan faidah Yang pertama barakallahu fikum munasabatu al-hadith lil bab fihi nahi an ittikhadil qubur amkinatan lil ibadah. Di dalam hadis yang telah disebutkan oleh sahabat Jundub bin Abdullah bin Sinan al-Bajali nisbah kepada kakeknya beliau meninggal pada usia 60 tahun beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang di dalam hadis tersebut menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Kenapa demikian kok dilarang? Li'annahu wasilah ila syirik. Karena perbuatan beribadah di sisi kuburan orang-orang yang soleh akan menjerumuskan, akan mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan yang semisal dengan mereka dari kalangan ahlul bidah dari hadis Jundub kita bisa menarik sebuah atau beberapa faedah yang pertama anal khullah a'zam minal mahabbah bahwasanya derajat al-khullah itu lebih tinggi, lebih mulia daripada derajat al-mahabbah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan adanya khullah kepada makhluk-makhluknya kecuali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Nabiuna Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqadallaha Ibrahim khalila." Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Yaitu derajatnya sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya. Sebagaimana disebut dalam hadis tersebut. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil. Sehingga ikhwani fillah rahiman rahimakumullah Hal ini sebagai bantahan kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya al-mahabbah itu lebih tinggi daripada manzilah al-khullah. Karena sebagian dari kaum muslimin dari kalangan ahlul bidah terkhusus khawarij dan rafidah mereka mengatakan bahwasanya al-mahabbah itu lebih tinggi daripada al-khullah. Sehingga apa barakallahu derajat Ali bin Abi Thalib lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhu mencintainya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Mereka mengatakan al-mahabbah a'zam wa akbar wa arfa' manzilatan min daraja al-khullah. Maka kita jawab bahwasanya fa barakallahu fikum tidak. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sekian banyak ayat. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Siapa saja yang bertaubat, Allah mencintainya. Berarti apakah berat orang yang bertaubat lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim? Tentunya tidak. Demikian juga surah Al-Imran ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha yuhibbus sabirin Wallah yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Kembali siapa saja dari kalangan muslimin yang bersabar ketika mendapatkan ujian dan musibah maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Setiap orang yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kembali Allah Subhanahu wa taala menggunakan ibarat yuhibbu. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 9 dalam al mumtahara juga ayat 8 dan sebelumnya Al-Maidah ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam tiga tempat tersebut, "Innallaha yuhibbul muqsitin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat adil. Siapa saja dari kalangan muslimin yang berlaku adil maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum ikhwani fillah rahimin wa rahimakumullah. Ini faedah yang pertama bahasanya al-khullah. Fabarakallahu fikum. Derajatnya lebih tinggi daripada derajat al-mahabbah. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat al-khullah khalila kecuali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua adalah isbat al-mahabbah lillahi azza wa jal. Di dalam hadis ini terdapat sifat penetapan sifat al-mahabbah sifat Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbuat baik berlaku adil yang sabar dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara kebaikan tentunya sifat mahabbah di sini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita menyamakan sifat mahabbah Allah kecintaan Allah sifatnya seperti hamba-hambanya Kemudian di dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang-orang Rafidah. Kelompok Rafidah adalah kelompok yang paling benci dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Musuh besar Syiah Rafidah di antaranya adalah keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan sebagai tauhid berhala-berhalanya umat Islam. Aisyah radhiyallahu anha putrinya dikatakan sebagai pelacur, pezina. Nauzubillah. Subhanallah amma yaqulun wa subhanallah amma yasifun. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah menyatakan kalau seandainya aku boleh menjadikan khalil dari kalangan umatku, niscaya aku akan jadikan apa? Abu Bakar sebagai kekasihku. Pernyataan dari Rasulullah kalau seandainya boleh aku memberikan khullah kepada manusia, niscaya apa? Aku akan jadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalilku. Ini fa barakallahu fikum jelas bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling mulia setelah para ambia. Kata para ulama, manusia terbaik setelah para ambia adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama manusia terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas, khairul khalq wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah para nabi dengan berbagai macam kedudukan-kedudukan mereka yaitu apa Rasulullah SAW Nabi Ibrahim dan setelahnya ulama nabi-nabi yang lainnya kemudian manusia terbaik setelah para Arabia adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diantara yang terbaik dari kalangan para sahabat Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu banyak dalil-dalil yang disembunyikan dan dibuang oleh orang-orang Syiah Rafidah. Syiah Rafidah paling benci dengan hadis-hadis Sahih Bukhari. Kenapa? Karena hadis Sahih Bukhari milian penuh dengan apa? Fabarakalikum riwayat-riwayat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan mereka membuat makar menggembosi kaum muslimin di negeri Yaman fabarakallahu fikum tentang apa? Tentang membuat fitnah bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari benci kepada Ahlul Bait. Disebarkan, dihembuskan syubhat ke penduduk kaum kaum muslimin di negeri Yaman bahwasanya fabarakallahu fikum Al-Imam Al-Bukhari benci dan memusuhi Ahlul Bait luar biasa hadis-hadis al-imam al-bukhari dibuang orang-orang benci sebagian mereka membakar sahih al-bukhari kenapa karena terprovokasi dengan fitnah-fitnah tersebut Fabarakallahu suatu ketika Asyih Mukbir rahimahullah taala berangkat muhadarah mengumpulkan penduduk yang terfitnah atau barakofikum telah terkena syubhat-syubhat syarafidah dikumpulkan hampir di saat itu ribuan dari kaum muslimin yang mereka tidak mengetahui hakikat sebenarnya maka lima kemudian alimah mukbil rahimahullah taala di dalam ceramahnya menyebutkan qala al imam al bukhari rahimahullah taala qala hadatsana fulan an fulan an fulan Qala Rasulullah SAW tentang Ahlul Bait. Kemudian lagi qala Imam Bukhari terus sekian puluhan hadis disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tentang apa? Tentang fabarakafikum cintanya apa? Penyebutan apa? Mahabahnya Al Imam Bukhari kepada Ahlul Bait. Pujian-pujian para sahabat kepada Ahlul Bait dan juga Rasulullah SAW telah diwakilkan dalam sekian banyak di dalam Sahih Al Bukhari bingung. Semuanya menganga. Loh, katanya Imam Bukhari benci dengan Ahlul Bait. Kok ternyata Pak di dalam sahihnya terdapat sekian banyak hadis-hadis tentang Ahlul Bait. Wah, ternyata tidak benar apa yang dikatakan mereka. Alhamdulillah Hampir 50 sampai 80% kaum muslimin rujuk. Ya, dan menyesali perbuatan-perbuatan mereka telah menuduh Al-Imam Al-Bukhari Fabarakum yaitu memusuhi ahlul bait. Ini dia. Faedahnya ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah menghafal hadis. Menghafal Al-Qur'an. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan man hafizal hadis barang siapa yang hafal hadis qawiyat hujjatuhu maka dialah yang akan kuat hujah-hujahnya ada orang memberikan syubhat enggak ini salah qala Allah taala qala Rasulullah hadisnya ini hadisnya ini uh masya Allah ini dia sehingga fabarakallahu mari ya fabarakallahu kita mulai sedikit demi sedikit hafalkan Al-Qur'an ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apalagi telah kita ketahui bagaimana faidahnya menghafal Al-Qur'an. Dicicil. Satu hari satu ayat lah kalau memang nggak bisa dua tiga ayat. Satu ayat. Kalau seandainya kita bisa menghafal satu hari satu ayat, berarti satu tahun berapa? 365 ayat. Masya Allah. Berarti apa? Fabarakallahu ya hampir Al-Baqarah selesai dalam satu tahun. Al-Baqarah ada berapa? Ada berapa ayat? Hah? 200 Berapa 300 Coba ada di Al-Quran Anda lupa Nggak mau takit Fambarakullah fikum ini Ya Dan Nabi alaihi salatu mengatakan bahwasanya Pak akan diseru kepada para pembaca Al-Quran untuk apa naik ke langit Eka ke surga dengan sambil membaca Al-Quran. Semua para penghafal Al-Quran akan diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk naik ke surga. Terus naik, naik, naik sambil membaca Al-Quran, dan di mana engkau berhenti ayatmu, disitulah surgamu, disitulah istanamu. Kalau kita apalanya Al-Fatihah, tok, ya sudah, baru naik, Al-Fatihahnya selesai, berhenti itulah istanamu setinggi itulah surgamu kata Ibnu Katsir rahimahullah taala tingginya surgamu sesuai dengan nama tingginya hafalanmu sehingga fa barakallahu mendapat yang rajih wallah alam sawab Bahasanya Pak ketika disuruh membaca adalah membaca hafalan-hafalan Al-Qur'an yang pernah kita hafal di dunia. Jadi semakin banyak hafalanmu, maka semakin tinggi pula surgamu. Ini. Kemudian juga menghafal hadis ya ikhwan. Ahlu sunnah hum talabul ilm kama qala Asy'al Albani rahimahullah. Ahlu sunnah salafi adalah para penduduk ilmu. Ngaku salafi, ngaku ahlu sunnah tapi nggak pernah belajar. Ini musibah. Bagaimana dia mengetahui ini sunnah, ini pemahamannya salaf kalau tidak dengan belajar? Sehingga fabarakallahu penting kita belajar dan bersungguh-sungguh. Setelah menghafal Quran, hafalkan hadis. Alhamdulillah, masya Allah, putra putri kita luar biasa. Ya, kelas 5 semester ini setorannya pak 80 hadis. Semester ini kelas 5 setorannya pak 80 hadis. Harus selesai. Nggak boleh berputus. Baca satu, istirahat dua, enggak dari 1 sampai 80 Masya Allah Kelas 6 harus 100 hadis Karena kita punya program Untuk memerintahkan anak-anak mbak Belajar menghafal hadis Dengan diterangkan Faidah-faidah secara ringkas Alhamdulillah ketika kita tanya tadi kita tosia ya ayo anak-anak kita harus belajar karena dengan kalau kita belajar kita mendapatkan surga apa dalilnya langsung an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan langsung semuanya berbunyi Masya Allah luar biasa inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah man hafizal hadith qawiyat hujjatuhu barang siapa yang hafal hadis hafal hujjah maka dia akan semakin kuat nah kemudian Bapak barakallahu fikum Di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sakit. Ketika Rasulullah sakit, beliau tidak memerintahkan sahabat yang lainnya kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini juga bahwasanya fa barakallahu fikum dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim bahwasanya fa barakallahu fikum Rasulullah SAW memilih Abu Bakar sebagai imam ketika beliau sakit. Ini berikut isyarat bahwasanya Pak yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim ini yang membuat itu benci dengan apa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena hadisnya juga penuh dengan pujian-pujian terhadap sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu ketika diutus dalam perang Datus Salasil atau Sulasil dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah ayunas ahabu ilaika wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling kamu cintai Perhatikan ayunas ahabu ilaika manusia siapakah di kalangan sahabatmu ini yang paling engkau cintai wahai Rasulullah maka beliau menjawab Aisyah Aisyah adalah manusia yang aku cintai kemudian fakultu milai rijal adapun dari kalangan laki-laki siapa tadi dari kalangan wanita adapun dari kalangan rijal Kaum laki-laki siapa ya Rasulullah yang paling kau cintai? Maka beliau mengatakan Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Thumman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu baru Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian fa'adda rajulan, kemudian Fabarakalawikum beliau menyebutkan beberapa sahabat-sahabat yang rinya Faada rijalan muttafaqun alaih. Ini diantara dalil juga tentang apa? Fabarakalawikum keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis Jundub tahrim ittikhadil masajid al kubur haram kita membangun masjid di atas kuburan. Haram kita membangun masjid di atas kuburan. Barang siapa yang membangun masjid di atas kuburan, maka pendapat yang sahih adalah solatnya batil, tidak sah. Barang siapa yang solat di dalam masjid yang masih tersebut dibangun di atas kuburan maka fabarakallahu fikum solanya tidak sah kemudian fabarakallahu fikum apa ilahnya tidak boleh solat di dalam masjid yang ada pada kuburan ilah hanya adalah li'annahu wasilah ila syirik wasilah merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan-kesyirikan. Sehingga fa barakallahu ini. Bagaimana kalau hanya kita sholat di sebuah masjid yang di depannya ada kuburan? Tadi kuburannya dalam masjid. Jelas masjidnya barakallahu ya tidak sah untuk sholat padanya. Kata para ulama bagaimana nih? Mana yang dibongkar kalau kuburannya dulu ditanam di situ, kemudian baru masjid dibangun, maka masjidnya harus dibongkar. Karena bahkan Karena tanah itu telah dijadikan sebagai pemakaman. Adapun kalau fabar kalau fikum masjidnya lebih dahulu baru kemudian ada imam masjid tersebut mungkin yang sudah lama berjasa dijadikan orang yang soleh hanya untuk mengenang jasanya ditanam di tengah-tengah masjid atau di dalam tapi masih di bagian depan. Ini maka fabarqaikum wajib kata para ulama harus apa dibongkar kuburannya dan dipindahkan kepada tempat yang semestinya itu di pemakaman kaum muslimin. Adapun fabar fikum bagaimana kalau seandainya masjidnya dulu tapi mengabumikan jenazahnya atau orang yang meninggal tersebut yaitu di depan statusnya maka kuburannya terletak di mana di depan masjid bukan di dalam masjid maka barakallahu para ulama khilaf namun yang rajih sebagaimana yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Asyaul Utsaimin maka tidak dilarang kalau kuburannya barakallahu di luar masjid kita nukilkan dari kalam Syekh Utsaimin dalam Syarh Mumti idza kana jidaron yahulu bainaka wa bainal maqabir fahada la syakka annahu la nahya fi apabila ada tembok yang menghalangi anda dengan kuburan ya jadi nggak langsung anda mau kuburan jelas ada tembok masjid baru di beramanya ada kuburan maka yang seperti ini tidak dilakukan lagi bahwasanya tidak ada larangan padanya Wa kadhalika law kana bainaka wa bainaha syari'un fa huna la nahya fi. Demikian juga apabila antara antum, antara Anda dengan apa? Dengan kuburan jalan. Ada jalan raya. Maka ini tidak masuk dalam larangan. Muanya sholat di lapangan, kemudian apa? Lapangannya bah, sholat id di lapangan ternyata pak di lapangannya ada perantara apa bah? Lapangan begitu ternyata pak di depannya ada kuburan maka barakatikum tidak dikatakan menghadap kuburan kenapa karena sudah ada jalan rayanya begitu au kana bainaka wa bainal maqbara masafah la tu'addu ilaiha atau ada jarak yang agak jauh yang jauh yang mana apabila Anda sholat Anda tidak dikatakan sholat menghadap kuburan kenapa karena kuburannya ada jarak yang yang jauh yang mana fa barakulikum batasannya kalau orang lihat Anda tidak dikatakan sholat menghadap kuburan. Sehingga fa barakallahu ini ini disebutkan oleh Asyalu Thaymin rahimahullahu taala. Kemudian fa barakallahu di dalam hadis Jondob memberikan faedah kepada kita wujub sadid dhara'i. Wajib untuk apa? Untuk mencegah perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Fabarakallahu membangun masjid di atas kuburan jelas. Ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Orang-orang datang ke situ meyakini kalau sholat di masjid ini luar biasa. Ya, yang jomblo bisa langsung nikah, yang nggak punya anak bisa langsung punya anak, yang tadinya kolong kolong melarat jadi konglomerat. Wah, luar biasa banyak berbondong-bondong. Kenapa? Karena masjid itu ada orang-orang solehnya katanya. Hadari. Lihat kan? Barakalawikum. Awalnya eh, orang-orang datang ke masjid itu nggak ada keyakinan dengan kuburan tersebut. Ketika sholat kemudian kok tiba-tiba pak, ih rezekinya lancar, ini jadi kemudian dapat apa kemudian kemudian urusannya. Yang tadinya ngaku dapat pekerjaan, wah kayaknya ini Sholat di masjid anda ada barokahnya. Kenapa? Karena apa? Ada kuburan orang sholat di dalamnya. Ada ah, ya, coba lihat. kalau fikum. Padahal itu kebetulan saja Allah takdirkan dia rezekinya lancar. Gak ada keterkaitan dengan kuburan. Cuma tadi kalau fikum karena ada kuburan, setan membisikkan, "Kamu enggak, kenapa kamu bisa nikah? Kenapa kamu bisa diterima jadi PNS? Kenapa kamu bisa lancar proyeknya? Kenapa kamu bisa sembuh?" Karena kamu sholat di masjid tersebut. Karena pak Di dalam tersebut sudah dipenuhi barokahnya orang yang soleh yang ditanam di dalam masjid tersebut. Nah ini sehingga barakalaikum karena ini membahayakan bagi tauhidnya kaum muslimin maka Pak Islam melarang membangun masjid di atas kuburan. Kenapa? Karena Barangkali kalau terjadi apa yang terjadi dari kabar ada kemudahan rizki atau yang lainnya, maka khawatir ada keyakinan yang membuat rizkinya hajar adalah masjid tersebut karena ada kuburan orang solehnya. Sehingga harus di apa dipindah kuburannya kalau memang masjidnya lebih dahulu dipindah ke pemakaman kaum muslimin. Kemudian fabar kulugium ilah Larangan membangun masjid adalah tadi yang telah disebutkan. Yaitu apa? Khaufan minal wuku' fi syirik. Karena khawatir fa akan menimbulkan apa? Akidah yang sesat pada diri kaum muslimin sehingga mereka jatuh kepada kesyirikan. Ini ilah kenapa Nabi SAW melarang kaum muslimin membangun masjid di atas kuburan atau masjid ditanam di dalamnya kuburan. Ini fabarakallahu dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena fabarakallahu hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini adalah ilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga Ibnu Qayyim. Kemudian faedah yang terakhir adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi fi ib'adihim an syirk. Di dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita semangatnya Rasulullah SAW di dalam menyelamatkan, menjauhkan umatnya sejauh-jauhnya dari perbuatan kesyirikan. Kenapa? Fabarakukum. Meskipun sholatmu lancar, hajimu lancar, umrohnya lancar, ibadahnya lancar, kalau berbuat syirik, nggak akan diterima. Nggak akan diterima gak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Barakallahu fikum, Anda berzina, Anda mencuri, kalau ternyata gak pernah berbuat syirik, maka Pak, Anda tahta masyiatillah. Bisa jadi Anda Pak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya siksaan. Bisa jadi. Kenapa? Barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Abu Dhar. Ya Abu Dhar, ya Rasulullah, antum dari mana? Ada nih Jibril Fabasyaroni Tadi barusan aku ketemu Jibril Fabasyaroni Jibril memberikan kabar gembira kepadaku Ana min um anna man mata min ummatika Lam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah Bahwasanya Jibril mengabarkan bahwasanya wahai Muhammad Barang siapa yang mati dari umatmu tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu berbuat syirik maka dia akan masuk surga. Luar biasa. Abu Dhar tak bertanya, "Ya Rasulullah wa inzana wa insarak, meskipun dia pernah berzina, pernah mencuri, wa inzana wa insarak, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri, selama dia mati nggak pernah berbuat syirik, dia dapat kesempatan masuk surga." Dia tahta masyadillah, bisa jadi dia masuk surga tanpa hisab atau dia apa? masuk neraka dulu namun apa barakallahu dia akan tetap akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ke dalam surga. Ini berikan faedah kepada kita bahwasanya fa barakallahu tauhid adalah perkara yang harus terus kita dakwahkan kepada umat Islam. Makanya kami tidak heran kalau para masyaikh kita dari Saudi Arabia dan juga fa barakallahu dari Yaman kalau datang ke ya Indonesia daurahnya pak kita butuhi kodul Arab pak sursita kodul Arab pak sursita diulang-ulang terus hampir pada masih kita pak terus menanamkan pak tauhid tauhid para yang diajari para asatidah kenapa karena ini ya dulu ala ahmadi tauhid ini juga pak tentang pentingnya perkara at tauhid kenapa kalau tauhid fabar kalau kalau sering diulang-ulang akan menambah iman yang luar biasa oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan asbab insyirai sudur Sebab yang pertama, hati orang itu lapang, bahagia dunia dan akhirat. Pertama adalah tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa harmonis dengan keluarga Anda dengan tauhid. Negara bisa maju dengan tauhid. Semua kebahagiaan kalau kita timbang, kita lihat. Barakallahu barometernya adalah pada ketauhidan keluarga tersebut, masyarakatnya atau negaranya. Sehingga Nabi SAW berusaha untuk terus dari awal dakwahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyul mudathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka wa thiyabaka tahhir wa ruja fahjur Allah Subhanahu wa taala ketika awal membangun Rasulullah SAW untuk bangkit bangun kum fa'anzir berikan peringatan kepada umatmu wa thiyabaka fatahhir sucikan mereka dari apa? Perbuatan syirik. Awal dakwah Rasulullah SAW adalah apa? Mensucikan manusia dari barakatikum penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Barakatikum dakwah Rasulullah SAW pertama tauhid, bukan politik, bukan kursi, bukan kedudukan, bukan dunia, tetapi tauhid wahai kaum muslimin. Kita lihat kaum Quraisy, para pejabat tokoh-tokohnya Quraisy datang, "Ya Muhammad, berhenti dari dakwah tauhidmu itu. Kamu minta Pak jadi pemimpin, presiden, ah, mau jadi orang kaya di kalangan kami, mau wanita yang paling cantik dari kalangan kami, kami akan kasih. Yang penting berhenti, jangan dakwah tauhid. Kalau kita pikirannya seperti ikhwanul muslimin, ya ahal asosiasiin tokoh-tokoh politik wah bagus juga ini kita masuk parlemen kita ambil suara terbanyak jadi pemimpin kita terapkan Islam Nabi tidak padahal Pak Nabi ditawari sebagai Pak pemimpin istilahnya presiden di zaman kita sekarang Padahal kabar kalau pikiran kita yang dangkal ini dan kejelekan kebodohan kita, wah kalau jadi presiden berarti kita bisa berbuat apapun. Bisa merawat syariat Islam? Kita katakan tidak. Tidak semudah yang demikian. Kenapa? Karena bagaimana mau merampas syariat Islam sedangkan apa? Pondasinya masyarakatnya masih syiriknya luar biasa. Kebidahannya luar biasa. Khurafatnya luar biasa. Enggak mungkin bisa tanam tanamkan atau diterapkan syariat Islam kondisi pondasinya masih rapuh. Sehingga Pak Nabi memulai dakwahnya dari pondasinya bukan dari atapnya. Atapnya gampang yang penting pondasi dikuatkan terlebih dahulu, maka fabarakikum ketika kita akan menanamkan, menanamkan tiang-tiang syariat Islam akan kokoh. Gak perlu disuruh barakallahu fikum untuk meninggalkan khomer, akan meninggalkan khomer. Gak perlu disuruh meninggalkan zina, akan meninggalkan zina. Kenapa? Karena tauhidnya sudah tertanam, dia takut kepada Allah, takut berzina, takut minum khamar, takut narkoba dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena tauhid sudah tertanam pada kaum muslimin. Sehingga Barakallahu ini merupakan dalil tentang semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam barakallahu menyelamatkan umat Islam dari bahaya kesyirikan. Insyaallah kita lanjutkan dengan hadis yang setelahnya dan kemudian ditambahan beberapa faedah tentang tahdir tentang membangun kuburan di atas masjid atau masjid di atas kuburan dan juga beberapa ahkam-ahkam tentang kuburan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala wasallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh